Bismillah Mentah raja adalah perkara istihadiyah Mohon penjelasan Ustaz Sebab ada pendapat yang menjelaskan tahdir ini hanya pendapat sebagian orang Ikhwan Ibn Azakumullah Kau muslimin yang saya hormati Kalau perkara itu perkara istihadiyah Berarti hasil istihad seseorang Pertanyaan pertama Siapa yang berhak untuk beristihad Itu pertanyaan pertama kalau sudah dijawab dengan benar, masya Allah, tentunya para ulama yang lebih alim lebih pantas untuk bersihat. Kan pertanyaan kedua, apakah kita memilih istihadnya para ulama atau istihadnya para juhala? Pertanyaan kedua. Kalau dijawab dengan cerdas ya tentunya istihad para ulama. Pertanyaan ketiga, apa istihadnya mereka ketika mendengarkan tentang radio roja? atau laporan tentang Raja Roja dari dua belah pihak yang bertikai. Apa jawabannya? Alhamdulillah, jawabannya sangat jelas. Tidak mendengar Raja Roja. Orang yang beriman pada Allah dan Rasulnya. Atau yang menghormati manhajnya. Tidak mendengarkan kecuali orang-orang yang tidak menghormati manhajnya. Dan prinsip ahli sunnahnya. Wakamakala hafidhahullah dan itu bukan hanya pendapat beliau. Pendapat sekian para ulama. Apakah Syekh Rabi atau Syekh Muhammad bin Hadi atau Syekh Ubaid al-Jabiri. Nah, Semoga Allah menjaga antum. Apakah antum akan memberi taklim esok hari di Masjid Iktisam? Yang mana kita ketahui bahwa di masjid tersebut bulan Syawal kemarin diadakan taklim oleh Ja'far Soleh berkenaan dengan daurah masyayikh di Bantul. Nah, apa kaitannya? Apa kaitannya? Nah, pernah ditanyakan kepada Syekh Suhaimi dan beberapa syekh, dua syekh kalau nggak salah atau ya, ditanyakan tentang masjid di mana Purwokerto masjid milik Al Irsyad di sana ada yang ngisi hari ini Ustaz Fulan hari itu Ustaz lain kita disuruh ngisi di situ tidak semuanya ahlu sunnah kata beliau kata Syekh kalau kamu tidak dibatasi untuk menyampaikan kebenaran kalau engkau tidak dibatas untuk menyampaikan hak, sampaikan. Itu jawabannya. Kalau masjidnya masjid umum, bukan masjid markas mereka, bukan. Kalau masjid umum, jadi kita ngisi hari ini pemerintah prinsip sunnah. Minggu depan nanti seorang hizbi ngisi kajian lagi. Bulan depan kita ngisi lagi. Itu boleh. Artinya boleh, kita boleh menyampaikan kebenaran di situ. Mudah-mudahan mereka mendapatkan hidayah. Jelaskan hizbiyahnya. Jadi mereka bicara tentang hizbiyah, kita bicara tentang sunnah. Ya. Syaratnya apa? Satu, bukan di markas mereka. Kalau mau di markas mereka, tidak boleh. Ya. Yang kedua, kita tidak dibatasi untuk menyampaikan kebenaran. Ya. Dan membantah kebatilan. Nah, kurang banyak bu. Ustaz Maududi Abdullah senantiasa mendakwahkan sunnah dalam kitab-kitabnya dari para ulama dengan kitab-kitab dari para ulama ahli sunnah. Sementara umat Islam butuh akan ilmu sunnah, kenapa masih disalahkan? Mohon nasihat dari Ustaz. Cukup kita mengetahui seseorang sebagaimana Imam Ahmad rahimahullah ketika ditanya tentang seseorang, jawabannya undur ila man ya'wi. Lihatlah kemana dia hinggap, kemana dia singgah Nah, kalau ke Jakarta mana singgahnya? Karena di Roja kan? Isi di Roja, selesai. Berarti sama dengan Roja. Roja Iun. Nah, mudah-mudahan bukan Murjiah kan? Tapi Roja Iun. Ya. Dari nama radio, bukan Roja dalam artian Irja. Ya. Nah, walaupun Ali Hasan Abdul Hamid yang sering mereka undang, dikatakan memiliki pemikiran Irja. Dan kata Syekh Rabi, membela pemikiran Jahmiyah. Dan saya baru baca tadi di jalan dan kata Syekh bukunya, dia, ucapan dia, takiknya terhadap tulisan Turtusi, itu sudah 23 tahun yang lalu. Tapi kaum muslimin nggak mengerti. Sampai ketika para ulama berbicara baru tahu. Oh, ternyata ternyata. Makanya ahlul bid'ah ahlul balal sangat jengkel pada para ulama karena itu. Karena selalu membuktikan, nih, Nih aslinya siapa? Nih ahlinya siapa? Aslinya siapa? Alhamdulillah Apa yang diucapkan oleh Ali Hasan Abdul bukan hanya satu pemikiran irja saja. Tapi termasuk dia membiarkan pemikiran eh, Jahmiyah yang terdapat di dalam bukunya tertusi dan juga apa yang dia ucapkan dalam tahqiqnya di situ dalam komentarnya eh, yang juga eh, mengucapkan kalimat yang samar dan mengerikan Seakan-akan syariat Allah ini tidak memiliki hikmah. Kau oh, muslimin yang saya hormati, kalau kalau kalau bukan dengan bimbingan para ulama, saya tidak tahu. Iya kan? Apalagi kau muslimin. Kalau tanpa bimbingan para ulama, kita nggak ngerti siapa Ali Hasan, siapa Abdul Hasan Al Misri, siapa nggak ngerti kita. Tapi alhamdulillah setelah dibuktikan dibuktikan jelas bahwa Adnan Ar'ur di Riyadh atau Abdul Hasan Al Misri di Yaman atau Ali Hasan Abdul Hamid di Yordan sejenis dengan berbagai macam penyimpangan-penyimpangan yang mirip intinya mengentengkan masalah mengentengkan masalah bid'ah sudah ada dua perkara yang dianggap salah oleh Ali Hasan di buku itu kemudian dia bilang dengan dua kesalahan ini tidak mengurangi bobot kitab ini dan tidak mengurangi sedikit pun kemuliaan buku ini dan seterusnya. Kata Syekh, sungguh buku ini sungguh memberi membikin masalah bekadrin ba'id bukan tidak berkurang berkurang sangat karena masalahnya masalah bila perhatikan dan mungkin tidak jauh dari ucapan dia ketika berbicara tentang Asurkati. Ah, iya kan? Ditanya, bagaimana Asurkati? Dia baca sepintas dan dia katakan, Ma aqulu annahu salafi. Walakinni aqul annahu syekhu salafi. Aku tidak hanya menyatakan dia sebatas salafi, bahkan dia syekhnya salafi. Bahasa iya, basi. Iya. Ketika buku yang sama dikasihkan ke Syekh Rabi, dibaca, kata Syekh Rabi, "Hadza munharif." Hadza rajul munharif. Apa perbedaannya? Bukunya sama. Dinilai sama Ali Hasan bahwa dia Syekh Salafi, dinilai sama Syekh Rabi dia munharif. Karena azakumullah kaum muslimin yang saya hormati. Dan ini sudah dibuktikan terlihat kalimat-kalimatnya dan sudah dibacakan pula oleh Syekh Ubaid dan jabiri buku yang sama. Sesungguhnya majalah bukan buku. Majalah uh, eh, uh, eh, bukan dari ah. Apa majalahnya namanya? Ad-Dakhirah. Namanya Ad-Dakhirah tapi saya ingatnya Ad-Dari'ah. Ad-Dari'ah itu yang jelek namanya. Nah, dibacakan oleh Syekh Abdul jabiri jawabannya sama dengan Syekh Rabi. Hadha rajul mun, munharif, menyimpang, wah. Kaif kata dia, menyatakan bahwa sufi walaupun dia begini walaupun dia begitu adalah sufina bahwa mereka wahabi walaupun ekstrim mutasyadid tapi mereka wahabina Mu'tazilah walaupun mereka lebih mementingkan akal tapi mereka mu'tazilina dan seterusnya. Ini kalimat apa? <laughs> Kalimat ahli sunnah? Kita nggak tahu kalau kita nggak tanyakan pada para ulama. Alhamdulillah ditanyakan para ulama, berikan bukunya kita nggak komentar banyak nih buku mereka atau ini majalahnya dibaca. Dan itu kesimpulan mereka. Tetapi Ali Hasan membelanya. Dan bukan yang pertama. Bukan yang pertama dia membela Ahlul Bid'ah. Ali Hasan membela Adnan Arur habis. Membela Ali Balhaji Al-Jazair. Dipuji habis-habisan. Dipuji semua tokoh-tokoh Ahlul Bid'ah. Dan akhir-akhirnya terbongkar semuanya. Dan ditahdir oleh para ulama dengan tahdir yang jeli, yang sangat jelas, gamblang. Nggak samar-samar saya hormati. Dan mereka rojaiyun adalah yang mengundang Ali Hasan Kirmuta berkali-kali. Hum hum haula. Mereka. Tapi kira-kira ada apa di sana? Kenapa nggak mengundang masyayikh yang lebih bersih, lebih selamat? Ada apa? Pasti ada sesuatu. Karena disebutkan berkali-kali oleh para ulama bahwa seseorang itu akan mendatangi atau akan mendekati sesuatu yang sejenis. Akan mendatangi yang sejenis. Dan itu dengan dalil al-arwahu junudun mujannadah. Ma ta'arafa minha talaf wa ma tanakara minha ikhtalaf. Yang namanya ruh-ruh manusia itu tentara yang solid. Ma ta'arafa minha talaf Iktalafa itu artinya akur. Mata'arafa. Saling mengenal. Sama. Sama akur. Wa matanakara. Dan apa yang saling mengingkari karena berbeda. Ikhtalaf. Gak akan bisa sama. Gak bisa akur. Yang bisa akur itu kalau sejenis. Dianya mutasahil mengentengkan Ali Balhaj, mengentengkan Adnan Arur sampai terjadi pertumpahan darah di Aljazair gara-gara Ali Balhaj, gara-gara pujiannya Ali Hasan. Sehingga sekian ahli sunnah terbawa dengan Ali Balhaj. Kemudian juga banyak yang tertipu dengan Adnan Arur. Dengan pujian Ali Hasan. Ini kemudian yang undangnya juga sama. Sejenis. Mengentengkan tokoh-tokoh alul bid'ah haji bersama ahlul bidah. Daurah bersama ahlul bidah. apa bisa daurah bersama ahlul bidah? Ikutilah sunnah, jangan ikutilah rokyu. Iya Gimana? Season pertama eh, oleh ahli sunnah, season kedua oleh ahli bid'ah. Takfiri. Kalau sudahlah. Masa-masa lalu, masa-masa kebodohan sudah lewat. Karena pertama munculnya istilah salaf, ini sekedar pengalaman aja. Sekedar menyampaikan pengalaman. Sudah sudah terkenal kalimat salaf ini awal-awal pertama. Saya kan masih di Tengaran malah waktu itu. Itu ada daurah ahli sunnah di Jogja. Takfiri ngisi. Hizbi ngisi. E, apa lagi? Ngisi semua. Sampai ada ngisinya pakai album. Itu satu-satu kajian kajian akidahnya dari kita, dari Salafi. Tapi kajian jihadnya dari orang-orang yang pulang dari Afghanistan. Kemudian kajian berikutnya kajian album. Ini Soeharto di sana, ini Soeharto di sini, ini Soeharto di situ. Orang dewan dakwah, saya lupa namanya. Akhirnya setelah itu ribut. Setelah setahun mungkin atau lebih mulai kita tidak bisa begini. Nggak mungkin kita bicara tentang sunnah kemudian digembosi oleh mereka. dibantah. Ya. Tidak bisa kita kerjasama dengan orang. Mau salat, salat seluruhnya. Kalau tidak, tidak bisa. Tidak bisa dicampur-campur begitu. Selesai, ribut. Terjadi tahdir-tahdiran. Alhamdulillah, terpisah. Di dalam orang-orang yang mengaku salafin ada suruhin. Waktu itu belum kenal kita sururin itu apa. Makanan apa kita nggak tahu. Sampai ketika kita baca buku-bukunya Abdurrahman Abdul Khalid karena kita anggap sebagai salafi. E, prinsip 20. Kok kayak bukunya Hasan Albana ya prinsip 20. Selesai baca. Baca lagi. Judulnya Harokah dakwah halus Kok ada harokah ya dakwah? Kok kayak ikhwan muslimin ya? Wah, Begitu para ulama bilang bahwa mereka hizbiyun suruhin oh pantas kok rata ngikuti mereka, selalu ngikuti ikhwan. Ikhwan punya punya sif 20, ini bikin 20 juga. Ikhwan punya harokah, kita bikin harokah juga, harokah sunniah. lata Ternyata memang hizbi. Alhamdulillah, dengan bimbingan para ulama jadi tahu. Oh, ternyata kita sudah merasa sedikit ini kok ada aneh, agak aneh, kok mirip-mirip dengan mereka, ada apa ini? Ternyata memang hizbi. Memang dia dalam keadaan pemikirannya pemikiran mereka, pemikiran ikhwani. Mirip atau persis. Ya. Oh muslimin yang saya hormati, sudah dibantah sururiyah jelas gamblang muncul lagi sekarang. Kenapa kok diulang-ulang terus? Bahwa yang namanya seekor kuda itu nggak akan keceplos satu lubang dua kali. Kuda bukan manusia. Cerdas mana sih kuda sama manusia? Kuda itu kejeblos dari satu lubang, nggak dua kali. Begitu kejeblos dia ingat terus tempat itu ada lubang. Setiap yang itu dia loncat. Demikian. usir fil akar Bahwa kuda nggak akan terjumus dalam satu lubang dua kali. Maka manusia sepantasnya untuk lebih dari itu. Sudah kejeblos sekali, jangan diulang dua kali. Apalagi ini sudah dua kali. Kejeblos yang pertama, kemudian kejeblos dengan sururi, sekarang kejeblos dengan apa lagi? Hanya ganti nama saja kemudian kita tersamar lagi. Diganti nama lagi, samar lagi. Diganti nama lagi, samar lagi. Akan sampai kapan kita tertipu terus kalau kita tidak melihat eksistensi hakikat yang ada di dalamnya. Nama suruhnya buang dulu. Apa sih eksistensinya? Sikap mereka. Muwafa'atuhum a'da'as sunnah yang mereka nggak punya. Itu pakai istilah Imam Ahmad. Muwatta'atuhum a'da as-sunnah. Dalam menghadapi a'da sunnah itu tidak memiliki mereka. Lembek. Hatta ngomong saja secara pribadi tidak. Jangan kita bicarakan mereka. Mereka juga punya kebaikan, kata Suri dulu. Ya. Mereka juga punya jasa. Ya. Jangan kita sok menang sendiri, semua juga punya kebaikan. Tama tablik punya kebaikan. Ya, Clinton juga punya kebaikan. Tapi karena kafir nggak diterima kan begitu. Nanti akan muncul lagi yang kayak gini, namanya lain, kemudian kita tertipu lagi. La Allah seorang mukmin tidak kejeblos dalam satu lubang dua kali. Seorang mukmin jangan kejeblos dalam satu lubang dua kali. Mereka sungguh-sungguhnya orang-orang yang harusnya lebih cerdas, lebih pandai, dan lebih mengerti. Bahwa kalau perkara itu adalah perkara yang berbahaya, maka dikasih bungkus apapun sama saja. Dibungkus dengan tasawuf, ya jelas. Dibungkus dengan ikhwaniyah, sama. Dibungkus dengan sururiyah, sama. Sebagaimana haddadi, dibungkus dengan label hajuri, sama saja. Oh, tapi ini hajuri, iya, iya, iya, iya tahu itu hajuri. Tapi tidak ada bedanya dengan haddadi, apa bedanya? Karena hakikatnya adalah menjatuhkan para ulama, para imam, imam ahlu sunnah hanya karena sesuatu yang dianggap kesalahan. Habis para ulama nggak tersisa. Sama dengan Haddadi. Para ulama habis nggak tersisa. Alhamdulillah. Kalau kita mempelajari manhaj ahlu sunnah, prinsip-prinsipnya, maka otomatis semua yang menyimpang dari prinsip ini akan terasa. Ini kok berbeda dengan apa yang dipelajari dalam prinsip-prinsip sunnah. Ya. Nah, barakallahu fiik. Di antara prinsip sunnah adalah membenci ahlul bid'ah, membantah ahlul bid'ah, tidak suka dengan ahlul bid'ah. Memperingatkan manusia dari ahlul bid'ah. Ini prinsip. Prinsip. Apa buktinya kamu ini prinsip? Kamu buka kitab akidah salaf ashabul hadis. Akidah loh ini kitabnya. Kitab akidah itu salaf. Dalam babnya yang tadi dikenukil di sini, bab bencinya atau wajibnya benci kepada hal bidah. kita usul i'tiqad dan sunnah wal jamaah. Usul i'tiqad. Prinsip akidah. Isinya ada bab khusus masalah sikap terhadap ahli bidah. Baik. Berarti apa itu? Remeh apa prinsip yang penting? Kita buka lagi kitab. Sekian kitab usul sunnah atau prinsip-prinsip sunnah dari sekian para ulama selalu memasukkan bab tentang bagaimana jeleknya ahlul bid'ah dan bagaimana sikap terhadap ahlul bid'ah. Siapa yang membuat remeh, membuat ringan?